taala penyebab masuknya surga kita penyebab meninggal dalam keadaan husnul penyebab bahagia dunia sampai akhirat amin ya rabbal amin alhamdulillah saya sebenarnya tadi ke sini cuma mau melihat Ustaz Segar dan Ustaz Sida ternyata Pak Takir bedil saya suruh berdiri ya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bermuajah bertatap muka di bulan-bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW sudah memberi nasihat kepada kita Ibtanim homsan qabla homsin Perhatikanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara Salah satunya hayataka qabla ketika Masa hidupmu sebelum masa mati Kita orang hidup ini agar memperbanyak amal ibadah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Jadi kita hidup bahwa kalau jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini untuk beribadah mengenal kerja diniatkan karena Allah. Terus yaitu adalah urusi orang tuanya diniatkan karena Allah, anaknya diniatkan karena Allah, beribadah kepada Allah, maka orang tersebut memperoleh kebahagiaan dunia sampai akhir. Coba kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib Fa'asaddaku wa Salih. Ketika ada orang dimasukkan ke yang lahat Datang malaikat munkar dan nakir ditanya Man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanka Ditanya semuanya orang ini diminta sama Allah Rabbi laula akhartani ila ajalin Ya Allah tundalah kematianku walaupun sesaat saya pengen di dunia satu saat saja buat beribadah kepada Allah, berbuat amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tersebut tidak kalau idaja aja mungkin lukum la yastakhiru bala ya yastaqimun. Ketika kematian datang tidak bisa dimaju, tidak bisa dikuburkan walaupun sesaat. Makanya kita ini kalau bangun dari tidur doanya gimana? Alhamdulillahilladzi Ahyana ba'dana amatana, وإليه الحمد segala puji milik Allah Subhanahu wa taala alladzi ahyana yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kami ba'dana amatana setelah mematikan kami jadi tidur sibul maut tidur ini adalah serupa dengan kematian jadi ketika kita, kenapa ucapannya Alhamdulillah? Biasanya kalau kita mendapat nikmat, ucapannya gimana? Alhamdulillah. Kita mendapat nikmat, ucapannya La ilaha illallah, itu cocok. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bangun tidur bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas hal apa? Masih diberi umur agar kita memperbanyak bekal menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus bersemangat. Asal ummati baina sitti wa sabti. Panennya itu di antara 60 70 tahun lebih dari itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur umat Nabi Muhammad ini 60 70 tahun. Sedikit umurnya umat dulu. Umurnya ini 500 700 gitu. Pernah suatu saat ada ibu-ibu ketika anaknya meninggal dunia ini nangis Ya Allah kesian anak saya masih kecil Belum bisa apa-apa Ditanya sama para nabi Wahai ibu anakmu umur berapa? Umur 300 tahun Jadi umur 300 tahun ibu masih kecil Kalau sekarang umur 300 tahun dengan kertas siap Nah kira-kira panjenengan pengen umur panjang betul Pengen umur panjang betul Pengen umur panjang betul. Kira-kira dengan kalau minta sama Allah tak sebagai tenangan malam Ramadan mintanya umurnya berapa? Lima ratus Eh terima. Pasir pasir panjenengan saja panjenengan tadi ngomong minta umur panjang. Saya doang dongake tenangan minta umur panjang berapa malah Umur itu bu yang penting ber baik panjang maupun pendek yang penting ber berkah. Kita tidak ada yang tahu yang meninggal siapa dulu tidak ada yang tahu itu rahasia dari Allah. Mungkin jenengan dulu saya terakhir atau saya yang terakhir panjenengan terlebih dahulu itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala dan yang tahu ini umur 67 tahun ketika Nabi mengetahui umurnya 67 tahun Nabi berdoa ya Allah berikanlah ya Allah umur umat umatku ini 67 tahun tidak bisa bawa amal yang banyak ya Allah terus dihadiri sama Allah itu adalah malam yang lebih baik daripada seribu dinar. Yang mana malam tersebut berada di malam-malam bulan Ramadan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita di malam-malam bulan Ramadan masih diperkenankan oleh Allah untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu Jadi kita bersemangat di bulan Ramadan ini berharap sama Allah mendapatkan malam yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau orang sudah mendapatkan malam yang lebih baik pada seribu bulan, maka orang tersebut seakan-akan beribadah kepada Allah seribu bulan. Para ulama mengatakan seribu bulan ini berapa? Yaitu adalah 82 tahun kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau 12 tahun, panjenengan setiap tahunnya menemui Ramadan dan mendapatkan malam yang lebih baik daripada seribu bulan, jadi 12 tahun itu seakan-akan lanjutan beribadah kepada Allah seribu tahun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bahwa arsalnaka illa rahmatan itu adalah dari kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita terus bersemangat masih bulan Ramadan, masih awal-awal bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, stoknya pun sampai luar. Nanti tengah-tengah bulan Ramadan tiga lima sholat. Terpingi Masjid Al Nurban batu Banten. Tangga-tangganya Al Nurban batu Banten. Sampai tambah naik jadi terus bersemangat para ulama, jumhur para ulama mengatakan malam yang lebih baik daripada sembilan itu jatuh pada malam-malam ganjil di 10 hari di bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29 jatuh pada waktu itu. Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak malam yang lebih baik daripada seribu bulan jatuh di malam-malam bulan Ramadan berpindah-pindah setiap tahun. Jadi kita setiap malam meminta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ونعوذ بك من سخطك اللهم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إن أحسن الله سيدنا عيسى berkata يا رسول Allah kalau saya dapat malam yang lebih baik daripada bulan apa yang kami capai? Pikirnya kita pulang ulang setiap malam bulan Ramadan. Dan caranya gimana agar kita ini mendapatkan alam yang lebih baik daripada sebelumnya Caranya dua. Yang pertama yaitu orang tersebut tidak boleh meninggalkan sholat subuh berjamaah dan sholat isya kalau orang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, bagaimana sabda tadi, man sholat isya berjamaah kekaan nama maqam al-isyalim, wa man sholat subha aja, kekaan nama maqam al-ilatullah atau kalau kala Nabi Sallallahu Barang siapa seorang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan satu malamnya dengan beribadah kepada mau tidak mau orang tersebut mendapatkan malam yang lebih baik daripada semingguan. Wah, nah itu telah usul di fardu subuh kawanan bila saurera kawan, subuh kawan. Aduh nasib. Terus yang kedua, yang kedua ingin mendapatkan malam yang lebih baik daripada semingguan, jangan meninggalkan sholat tarawih. Nah, dua ini apabila orang mengerjakan lawan muslim atau muslimah, maka orang tersebut mendapatkan malam yang lebih baik daripada seribu bulan mau tidak mau kerasa tidak kerasa sadar atau tidur orang tersebut mendapatkan malam yang lebih baik daripada seribu bulan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencocoki kita malam yang lebih baik daripada seribu bulan menemukan kita pada malam yang lebih baik daripada seribu bulan nah ini saya bisa ceramah sampai Tapi nggak mulai. satu terakhir satu cerita terakhir buat semangat semangatnya. ibu bapak yang dirahmati Subhanahu wa taala, orang hidup itu harus namanya selalu berbuat baik. Berbuat baik itu gampang, cuma senyum di hadapan orang lain, tapi jangan sendiri ya. Bertemu sama muslim, sifat lainnya muslimun, sehat, assalamualaikum. Itu ibadah. Sama muslim dengan muslim yang lainnya kan saling menelan-menelan. Saling pedot antara satu dengan yang lainnya. Jadi sama muslim satu dengan muslim yang lain saling bergandengan. Karena al-muslim akul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim lain. Saling melengkapi ya subuh ba'du Seperti bangunan nih, muslim satu dengan muslim yang lain. Gara-gara beda adat perbelanjaan kita ini sesama muslim dan kelak masuk surga bersama muslim dan muslim harusnya merapatkan baris makanya kalau orang ketemu muslim laki ketemu laki perempuan ketemu perempuan pertama kali serius salaman nah ketika orang salaman seperti ini berdosanya sebelum orang sampai orang tersebut berpisah minimal orang yang salaman perempuan dengan perempuan laki dengan laki itu minimal rahmatnya Allah ya, itu adalah kesenjangan mungkin orang salaman setelah betul tapi walaupun di hatinya mantap senyumnya terpaksa. Jadi kita ini harus selalu berbuat baik, selalu berbuat baik tanpa peduli kanan dan kiri. Utlubul ajra minal Saya diajari ibu saya, kalau kita ini berbuat baik, jangan peduli cacian orang lain, pujian orang lain, Kita peduli pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan layar tafid ilal yamin wa ilal yasar. Enggak boleh kanan, enggak boleh kiri, yang penting dapat ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah jalan apapun yang terjadi. Karena orang baik itu ada budaya. Misal, saya pernah ada di satu kisah saya suka Ada seorang ibu yang tadinya tidak berkudu, tiba-tiba dia dapat hidayah berkudu. Baru berkudu keluar dari rumah, tolong-tolong yang lain dia jadi berkudu. Ya Allah, ibu aja aja Ibunya langsung copot kudu lagi. Aku orang tua, ngomongin tombol. Eh, kan jenengan ini berbuat baik siapa? Pendapat ribonya siapa? Ribonya Allah dan Rasulullah. Tutup telinga kanan, tutup telinga kiri, tutup mata kita. Yang penting mendapatkan ridho Allah, ridho Rasulullah, dan orang tua kita, kita jalan. Insya Allah meninggal dalam keadaan usul. Satu cerita cerita hikmah kita tidak bisa cari jalannya gimana tidak bisa cerita hikmah yang diambil hikmahnya diambil dulu pernah ini diambil dari kitab yaitu adalah hikmah dari sejarah ada satu kumpulan kodok lagi kodok jalan kocak-kocak ternyata tiga kodok masuk juga lubang paling dalam teman-teman kodok ada di atas lihat aduh lebih jurang tau hati-hati loh kode yang tiga yang pertama Loncat-loncat agar keluar dari lubang Loncat, loncat, loncat Pengen hidup Ternyata teman-teman yang di atas ngomong Aduh, lubangin jeruk, pompa lo sampai kesel kamu mungkin di sholat tuh. Mati mati. Ternyata kodok yang pertama tidak kuat hubungan orang lain, tatap kepalanya di pinggir-pinggiran jurangnya hingga mati. Perbedaan kedua loncat-loncat lagi dia berusaha untuk keluar. Loncat, loncat, loncat. Perbedaan di atas ngomong sama temannya. Kamu nggak melihat teman dia mati dan Coba dia berusaha loncat-loncat tapi mati, mati mati. Tidak kuat lagi kata ketipu, kata kepalanya di dasaran jurang tersebut. Pondok yang ketiga loncat, loncat, loncat, loncat. Tidak peduli omongan yang di atas langsung bisa keluar. Sampai loncatan paling tertinggi dia bisa keluar dari lubang tersebut. Ditanya sama teman-teman kodoknya yang lain. Lain kodok yang ketiga, kenapa kok ini kok bisa keluar? Dijawab, saya bisa keluar seperti ini dan dengan semangat dengan semua yang di atas. Saya tidak semangat sih ternyata kodok yang ketiga itu telinganya tidak bisa dengar. Dia anggap teman yang di atas yang menghina kalau Allah Allah dia bilang beri semangat, dia perlu semangat, semangat, semangat, semangat. Akhirnya keluar sampai apa yang bisa diambil? ketika orang baru menuju Allah, sangat sekali-sekali bisa kita itu ikhlas kurang baik. Nanti misal ada satu orang lagi tidak hidayah sholat raweh, ya Allah Bapak, baru sholat raweh ya jangan gitu. Dikasih sesuatu motivasi yang bagus agar dia terus sholat ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita juga berbuat baik, kenapa ini omongan yang lain karena tidak usah. Yang penting kita berbuat baik, minta pahala dari Allah, insya Allah kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik kepada kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, sholat tarawih berjamaah, bisa membaca baik dan tidak agar berkah Allah Subhanahu wa taala ijabah hajat kita semua hajat kita hajat akhirat mudah-mudahan anak turun dengan jadi anak yang soleh dan solehah bisa mendapatkan dengan dunia sampai akhirat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di surga yang Allah Subhanahu wa taala surga yang paling penting tanpa ada yang dikurangi di antara kita semuanya masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala di ghairi hisab masuk surga di ghairi bisa di ghairi ada sama Tuhan kita kekasih kita pemberi syafaat kita di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin asyhadu an la ilaha Allah, salve